Kemudian Allah terima taubatnya. Jangan berhenti sampai situ. Adam bermaksiat. Fa, walaupun ayatnya menyatakan fa'asa Adam rabbahu faghawa. Adam bermaksiat pada Rabbnya faghawa. Tetapi lihatlah, setiap ayat Allah berbicara tentang Adam dan kesalahan Adam, Allah katakan fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih.